apa yang kita rasa ini akan menjadi sebuah sebab ujian dari Allah. Terujikan manusia. Iya. Terujikan manusia dengan apa yang dia rasa. Bahwa orang yang berilmu, orang yang tahu hidup ini untuk apa, kondisi apapun menjadi sebuah media dalam rangka beribadah kepada Allah. Karena kalau tidak, yang ada dia mengkhianati kenikmatan yang Allah beri menjadi sebuah bentuk kemaksiatan. Karena secara umum orang kalau sudah berbuat kufur pada nikmat, fakafarat bi anumillah, fa'adakuhullahu libasal jiwal Allah akan liputi pakaikan pakaian ketakutan dan kelaparan itu dampak globalnya seperti itu. Kita akan coba kaji deh. Ada beberapa dampak-dampak buruk maksiat dalam kehidupan ya, yang membuat apa yang kita panjatkan ke Allah ini terhalang. Kita mengangkat tangan ke langit setiap waktu. Ternyata kemaksiatan itu membuat kita ini menjadi orang yang tidak ikhlas dalam berdoa. Iya. Dampak buruk maksiat buat seseorang yang bermaksiat kepada Allah, otomatis keikhlasan dia ketika dia beribadah hilang dengan sendirinya. Maka kalau orang sudah tidak ada keikhlasan dalam beribadah, berdoa kepada Allah, maka doa cuma sekedar bacaan dan harapan. Seringlah ulama mengatakan bahwa Allah itu nggak memberi yang kita inginkan, cuma Allah mencukupi yang kita butuhkan. Mengemas sebuah keinginan menjadi sebuah kebutuhan, ini bukan hal yang mudah. Karena orang yang butuh, orang yang tahu bahwa memang ini bagian dari sebuah kesempurnaan adanya proses. Apa yang kita rasa ini kadang menjadi sebuah bagian dari orang lain. Ya, kita tercipta sebagai manusia yang punya kekurangan. Kekurangan kita itulah yang menjadi rezeki buat guru-guru kita, betul. Karena kalau orang lain sempurna nggak butuh guru, nggak jadi bagian lagi. Ada orang yang sakit, ada orang yang sehat. Sakit dia manusia, rezeki buat para dokter. Sehatnya pun pelipulara buat orang tua yang punya anak sehat. Kan? Jadi sampai kapanpun kita cuma bagian-bagian dari kehidupan. Makanya Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Ya, ini bahasa Rasul ke sahabat loh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Bukan cuma sekedar hafalannya saja. Bukan cuma sekedar ibadahnya saja. Tapi bicara manfaat. Nah orang bisa tahu dirinya manfaat atau tidak ke orang lain. Tentu kan butuh sosialisasi, butuh interaksi. Kalau dia menjadi sebuah bagian kebaikan buat orang lain, sukses. Nah orang yang bermaksiat karena dengan sendirinya hilang unsur keikhlasan dalam dirinya kepada Allah. Maka dampak buruk maksiat yang pertama akan terasa kepada bentuk keikhlasan dalam beribadah. Dan kalau antum antum pahami bahwa yang namanya keikhlasan ini menjadi sebuah bagian bagian syarat ibadah yang utama. Nah, ikhlas memurnikan agamanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka dikatakan kafir karena Allah perintahkan mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Cuma mereka nggak sanggup. Mereka sholat, mereka lakukan rukun Islam, mereka Muslim. Cuma karena imannya tidak sampai kepada apa yang Allah standarisasikan dalam hidupnya, maka kewajiban yang dilakukan cuma sekedar gugur kewajiban tadi. Dampak buruknya sangat terasa, hilang keikhlasan. Kalau ikhlas sudah hilang, hilanglah semua ibadah kita. Bahkan dikatakan kafir. Nah, Masya Allah. Kemudian dijelaskan pula bahwa orang yang betul-betul uh, bermaksiat kepada Allah, Allah berikan efek buruk lainnya dalam kehidupan dia. Dia menjadi orang yang betul-betul tahu bahwa Rasul itu harusnya diikuti cuma dibalik malah diselisihi. Karena uh, uh, rukun ibadah itu kan ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasul gitu ya. Tapi karena kemaksiatan yang dia rutinkan, dia akan menghilang ikhlas dalam hidupnya. Apalagi yang namanya ittiba. Mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabar Nabi tentang umat akhir zaman yang menyelisih beliau. Kaumun yastanu Nabi ghairi sunnati wayaduna bi ghairi hadi. Sekelompok kaum yang bersunnah tidak dengan sunnahku, mengikuti petunjuk pun bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu tahu itu sunnah tapi hatimu ingkar. Iya. Karena yang melakukan ibadah sunnah ini bukan orang yang kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, lain bobotnya. Dan yang melakukannya pun tidak mengatasnamakan Rasul walaupun kayaknya Islam. Karena kalau kita sudah bicara agama, kita bicara eh, rukun dan syaratnya. Rukunnya ya ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasul tadi. Tapi karena kemaksiatan, ya seakan-akan dia nggak butuh bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya efek buruknya dia meninggalkan Rasul, bahkan dia menyelisih Rasul. Terkena ayat yang mengatakan,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 petunjuk. Petunjuk yang dimaksud al halal bayin wal haram bayin. Wa ma bainakuma mutasabbih wa ma bainakuma syubhat. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Di antara halal dan haram ada yang namanya syubhat. Faman takut syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat telah menjaga agama dan kehormatannya. Iya al halal bain war haramu bain. Jelas sudah, ini yang halal, ini yang haram. Tengah-tengahnya syubhat. Eh, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin. Dia malah mengikuti jalan yang bukan jalan orang beriman dan ciri khas jalan orang beriman itu adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah kalau yang namanya agama sudah nggak nyontoh Rasul, sodaqallahul azim dah. Tinggal tunggu waktu saja udah. Manalah mungkin ibadah ini sampai ke Allah kalau nggak nyontoh Rasul. Ya. Karena Rasul diutus untuk mencontohkan bagaimana cara beribadah. Sallu kama muni usalli. solatlah kalian seperti kalian melihat aku solat Itu kan perintah. Di Quran mana ketemu Isa empat rokaat maghrib tiga enggak ada. Mana ada di pojokan Quran tentang masalah subuh dua, zuhur empat, asar empat? Enggak ada. Sampai kapanpun enggak ada. Adanya di mana? Rasul. Allah rekomendasikan wa ma'atakum rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul ambil, apapun yang dilarang jauhkan sudah. Tapi kalau dia memang pelaku maksiat, otomatis bertolak belakang dengan Rasul. Karena yang harusnya agama membuat dia makin baik. Sholat yang dia lakukan tanhanil faksa wal mungkar. Syahadat yang dia dawamkan dan dia pahami akan mengharamkan dirinya, mengharamkan hartanya, mengharamkan namanya untuk digibah. Seluruh ibadah membuat dirinya baik, cuma nggak ada bekas tak. Syahadat dan tahu dia bersyahadat cuma pasang bom bunuh diri. Syahadat bukan tidak dia tahu dia bersyahadat dia seorang muslim, cuma dihujat, dicaci, dimaki. Mengatasnamakan tahjir tanpa ilmu. Wa wa na'udzubillah. Ini bahaya. Harusnya dia menjadi bagian sebuah kesempurnaan. Cuma karena dia bermaksiat efek buruknya apa? dia tidak bisa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sendiri ajarkan dalam khutbatul hajjahnya. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah, wa khairal huda huda Muhammadin, wa saral umuri muhdasatuha, wa kullu bid'atin dolalah. Iya. Harusnya dia paham ini. Ya cuma karena memang dia berbuat maksiat dalam agamanya, maka dianggap bid'ah adalah sebuah khairan tentang kebaikan. Dibikin baliho spanduk yang gede. Ajakan berbuat dosa untuk sebuah kebaikan. Marilah, hadirilah kegiatan-kegiatan yang dibuat ini. Semoga dengan kegiatan ini Allah menjadikan negeri kita makmur. Itu kan dalam tanda kurung semoga dengan perbuatan yang maksiat ini Allah jadikan baik. <laughs> Kebayang tidak? Orang merasa baik dengan menyelisih Rasul, bahkan pasang baliho. Karena kajian-kajian sudah belakangan ini sudah alhamdulillah. Tadinya untuk pasang baliho takut. Kita ngadain kajian paling banter broadcast. Tulisannya biru, betul. Yang baca yang baca udah semi katarak. Di mana di kajian? <laughs> Orang gampangan beli rokok karena iklannya lebih gede ketimbang iklan kajian. Itu yang terjadi. Ah. Aneh ya. Pengen baik tapi nggak memfasilitasi yang dilihat baik, yang didengar baik. Ya udah. Sepanjang jalan dari airport tadi hingga kemari, ya, saya keliling beberapa tempat di Solo ini, Mana iklan kebaikan ini? Semua iklan dosa ah kelewatan. Apa saya tanya sama teman yang bawa mobil, sebenarnya Solo ini mayoritas muslim apa kafir sih? Islam kan? Ini iklan-iklan dosa mulu kan? Tawaran perumahan dengan cara ribawiya KPR BTN ya. Merek bank riba lebih gede pakai huruf timbul lagi. Kalah gede merek masjid, walaupun tempat masjid lebih gede, cuman iklannya kalah gede lah. Iklan rokok sepanjang jalan, subhanallah. Di selipan-selipan iklan dosa tersebut, ajakan lebih berdosa lagi. Gak ada STNK, BPKB lagi Masya Allah. Antum tahu gak yang namanya riba? Ah, itu dosanya seperti berzina dengan orang tua. Zina dengan orang tua pasang iklan ngajak yuk berzina. Masuk di pojokan kampung kredit-kredit ribawiyah lihat. Udah gitu bangga banget lagi orang kampung motor kredit pakai bacaan tes. Alhamdulillah kami telah memakan riba gitu ya. Astagfirullah. Tes riba <laughs> atau apalah. Ya Allah, kalau dosa sudah dianggap biasa, Kemana nanti kita akan berlabuh di akhirat? Masya Allah. Makanya keras hati mereka. Ibadah cuma sekedar gugur kewajiban. Sholat tapi nggak ngefek. Sholat tetap aja ribut sama orang tua. Sholat tetap aja ribut sama mertua. Sholat tetap aja ngelawan sama suami. Zolim sama keluarga. Lihat Mau sampai kapan? Hari ini kan bergulir. Ketika detik berganti menit, menit berganti jam, jam pun berganti dengan hari. Hari berganti dengan minggu dan bulan, kemudian tahun. Allah, akhi akhwati fillah. Kita ini makin dekat lubang kubur. Sayang, kalau sampai kita beribadah nggak nyontoh Rasul sayang. Wallahi sayang. Harusnya kita mulia dengan ibadah. Cuma karena tak nyontoh Rasul, yang nggak bisa. Efek buruk maksiat yang kedua ini, waduh, orang dianggap biasa, tidak bisa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dampak buruk maksiat lihat. Allah sudah katakan, nuwalihi matawalla, wanuslihi jahannam, wasaat masirah nuwallihi nuwallihi matawalla. Allah akan palingkan dia sejauh mungkin. Lihat. Makin dalam bid'ahnya, makin dalam maksiatnya, makin dia akan berbangga dengan dosa dan maksiatnya, bahkan mengajak orang untuk masuk neraka bersama. Bangga lagi. Oh. Ini terjadi, ini terjadi ya sampai nggak paham mana yang baik mana yang benar ya, kedewasaan itu bukan membedakan mana baik mana benar anak kecil juga bisa kalau begitu tapi kedewasaan lebih dari itu bisa mengerti ya mana yang terbaik di antara yang paling baik dan mana yang terburuk di antara yang paling buruk itu dewasa lah ini sekitar membedakan mana baik mana buruk nggak sanggup Orang yang mengajak pada kebaikan untuk bisa menghormati pemerintah, mengharamkan bom bunuh diri, mengajak nggak mencaci maki pemerintah dari pinggir jalan, mengajak untuk kumpul di masjid, menegakkan yang hak, mentasbih, mentazkiyah agama ini. Ini malah dianggap radikal dan menakutkan. Nah, gampang sekali kegiatan-kegiatan yang positif seperti ini untuk dianggap sesuatu yang menakutkan. Giliran ajakan bermaksiat nggak pernah dihilangkan. Ini kan bodoh sekali. Terjadi bukan tidak. Loh kok bisa Allah sudah bilang, "Nuwallihi matawalla." Kan kupalingkan dia sejauh mungkin. Ya. Ajakan berbuat baik nggak boleh diiklankan besar-besar. Ajakan dosa yang jelas pabriknya jujur, rokok membunuhmu gede-gedean. Nggak mudeng lah kalau udah begini. Lo kok bisa tadi? Itu dapat buruk maksiat. Masya Allah. Dikatakan bahwa jelaslah harusnya dia sadar. Di surat Al-Ahzab ayat 21, surat ke-33 ayat 21 itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Harusnya dia tahu ayat ini mengatakan bahwa telah ada contoh yang terbaik pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat siapa? Buat orang yang menginginkan berjumpa dengan Allah dan banyak mengingat Allah. Kalau orang yang ingin berjumpa dengan Allah, tolong deh ikuti kekasihnya Muhammad bin Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tawarkan kalau pengen paham apa yang beliau lakukan, jadilah sahabatku kata Rasulullah. Karena beliau mengatakan walakin sahibukum hada khalilullah. Tetapi sahabat kalian ini kan kekasih Allah. Kebayang ya kita bersahabat sama Rasul. Kita berteman dengan Rasul. Enggak usah kita ngomong Rasul, orang biasa saja. Kalau baik dan kita berteman dengan dia, pasti mewarnai kita. Nah, kalau yang namanya teman akan terbiasa sama dengan yang ditemani. Yuk abadikan sunnah dengan bahasa pertemanan dalam hidup kita? Bisakah kita merutinkan sunnah dalam kehidupan kita? Ya, mulai budayakan bahwa sunnah itu asik, Islam itu asik, agama itu asik bro. Agama betul-betul nikmat. Ayo biasakan. Jadi orang yang apa adanya. Jangan menjadi orang yang menakutkan ketika paham agama. Jangan. Karena keluh kesahnya kan begitu. Saya sih mendingan teman saya yang dulu tadi waktu belum ngaji baik. Karena pas sudah ngaji ya Allah Ustaz galaknya orang tuh. Gitu. Tiap ketemu tat kita langsung ditunjuk eh kalau Allah oh kalau Rasul. Sampai istan takutan menyeramkan sekali. Keluh kesah suami begitu, istri begitu kepada suaminya, anak orang tua orang tua kepada anak. Allah Akbar. Lihat, lihat, lihat yang terjadi. Efek buruk kemaksiatan. Walaupun dipaksakan sebuah kebaikan dalam kehidupan, kalau dia mengkolaborasikan dengan kemaksiatan yang ada arti akhirnya tak tumunal hak wa antum ta'lamu. Yang benar yang bakal hilang, sementara kamu tahu proses hilangnya iya itu talbis. Keburukan dalam kehidupan. Harusnya tidak. Ibadah mendatangkan hidayah, ibadah mendatangkan kebaikan. Sampai Allah mengatakan di surat Al-Imran ayat 31, surat ketiga ini. Kul, katakan ya Muhammad, katakan pada umatmu, in kuntum Allah, fattabi'uni. Allah wa yakfir lakum dunubakum Wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepadamu katakan in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah, katakan ya Muhammad, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu. Katakan. Tidak ada cinta kecuali mencontoh diriku. Muhammad mengatakan seperti itu. Kalau kalian sudah bisa mencontoh diriku dalam beribadah, ini kalian akan diuntungkan. Untungkan yang seperti apa? Ya iya, keuntungan ibadah di mana kau melakukannya. Sahadat yang kau baca haram darahmu ditumpahkan. Sahadat yang dibaca Allah betul-betul memuliakan dirimu dengan tidak boleh dijarahnya hartamu. Sahadat yang kau baca yang kau kumandangkan Allah haramkan namamu digibah. Kalau betul. Salat tanha adil faksa wal Harusnya kamu enggan berbuat keji dan mungkar dengan salatmu. Cuma karena talbis Kau campur ibadah dengan maksiat, talbis, lihat dampak buruknya. Bahkan Pak Dukun pun sebelum masang susuk, sholat dua rakaat dulu. <laughs> ya, bahaya sekali. Bahkan orang Islam pun tenang ya. Mengkonsumsi hal-hal yang haram. Ini kan waduh bahaya sekali. Ya, Nggak ada kebaikan dengan mukodima yang haram tuh nggak ada. Mau diputar kemana juga nggak bakal ada. Makanya saya sering bilang sama sama teman-teman di pemerintahan di atas sana kalau di Jakarta itu, udahlah, yuk orang Indonesia kompak, yuk yuk yuk kita bersatu yuk. Indonesia ini punya kita. Pernah ada ulama yang mengusir kafir Hindu, kafir Buddha dari Indonesia ini. Ulama datang semua baik. Cuma berikutnya Belanda tahu yang isinya Yahudi ini Belanda. Dibikin fitnah antar ulama. Mulailah bermunculan ulama-ulama yang mengorganisir agama. Mengatasnamakan kelompok-kelompok tertentu. Ah. Akhirnya sampai ayat yang mengatakan apa? Kullu hizbin bimaladehi ladaihi setiap kelompok hizbi ini akan merasa paling baik. Diajak-ajak kena uh, tingkah apa kena dakwah sesatnya perusahaan VOC-nya Belanda dulu. Kena fitnah ya, adanya Davide et Impera dulu itu. Adu domba ala Belanda. Kenapa? Karena setiap kelompok merasa paling bangga ribut. Jadi musuh kita bukan orang kafir, musuh kita antara orang Islam lihat. Sampai sekarang, sampai sekarang. Padahal kalau antum baca sejarah tentang Hadratus Syekh Hasim Asari, semoga Allah muliakan beliau, lapangkan kuburnya, hapuskan dosa-dosanya, dimuliakan keturunannya insya Allah. Pendiri Nahdlatul Ulama, betul. Nahdlatul Ulama dibuat untuk mengusir Belanda Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan Muhammadiyah untuk melawan Belanda. Ahasan dipanggil mendirikan Persis untuk melawan Belanda. Enggak pernah ada sejarahnya yang namanya Kiai Haji Hasim Asari mengajak pasukannya untuk mengacak-acak kajiannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. ada. Begitu pula sebaliknya, betul? Ah. Karena mereka orang yang berilmu tahu bahwa organisasi ini bukan agama. Ini cara bertahan di negeri yang seperti ini. Tidak ada masalah. Mereka buat ini untuk melawan Belanda. Apalagi Ahasan. Dia buat Persis. Untuk berdialog sama Pak Karno. Karena ini republik. Perlu ada organisasi untuk datang kepada pemimpin. Sehingga terjadi perdebatan antara Pak apa Ahasan dengan Pak Karno itu. Kenapa? Karena sempat Pak Karno ini tercuci otaknya oleh paham komunis Cina. Tapi beliau betul-betul mendakwakan Pak Presiden ini untuk tetap mengingat bahwa agama Islam itu solusi yang paling baik. Iya. Belakangan ini pengikutnya ini nggak pernah tahu, nggak tahu bagaimana ulama-ulama mereka berfatwa karena hilang sejarah, nggak pernah belajar sejarah, terjebak dalam fitnah yang berkepanjangan saling bermusuhan. Orang NU berantem sama orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah kesel sama orang NU. Muhammadiyah NU benci sama Persis dan lain sebagainya. Dan lain-lain sebagainya. Ini sudah saatnya kita buang jauh-jauh lah seperti itu. Apa sih yang mau diperdebatkan? Kalian semua benar dengan mazhabnya kok. Selama memang indah soal hadis, bahwa madhabi. Itu pendapat Imam Syafi'i. Dan kita mengikuti Imam Syafi'i. Mulai belajar aja bukan berbangga dengan ismi. Ukur apa yang kita pahami ini adakah perintah Allahnya, adakah sunnah Rasulnya. Kalau memang nggak ada, ya buang jauh-jauh sudah. Karena agama ya syaratnya ikhlas untuk Allah dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang tidak ada perintah Allah dan tidak ada contoh Rasulullah, ya sudah. Jangan dijadikan sebuah rutinitas hukum ibadah. Bukan begitu. Ujungnya pasti keburukan. Karena Nabi yang mengatakan, Allah yang, Allah yang berfirman, Nuwallihi matawalla. Allah akan palingkan dia sejauh mungkin. Siapa yang Allah palingkan? Wa may yushakkikir rasulah. Orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Lihat di maksiat itu. Mereka tidak bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dampak buruk yang ketiga, Orang yang bermaksiat dan dia tahu itu maksiat, namun dia merutinkan maksiat akan terkesan tidak sabar dan tergopoh-gopoh. Iya. Memang hukum asal manusia itu di Quran di surat Al-Anbiya ayat 37 surat ke-21. Allah berfirman, "Khuliqal insanu min ajal." Khuliqal insanu min ajal. Memang hukum asalnya Allah ciptakan manusia itu ajal. Tergesa-gesa. Mahfuzat mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu perbuatan setan. Ya kalau orang bermaksiat nanti bisa lihat deh, ya. Antara Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Guru, ulama yang dikultuskan dengan biang preman coba lihat. Dari gaya ngomongnya beda. Kalau orang berilmu tuh santai. Tapi kalau orang yang nggak berilmu ngegas, betul. Ini yang saya suka bilang sumbu pendek. Galak, nggak boleh kesinggung, ngotot langsung. Uh, ini orang. Ini betul-betul saat nggak boleh salah ngomong sama dia, tat langsung dihantam. Saya suka bilang ini orang yang begini bukan minum madu, makan tahun, gitu ya. Hatta orang yang diputuskan sebagai ustadz ngerti agama tapi ngegas saja. Agama jadi menegangkan gitu ya. Karena beberapa orang juga suka mengatakan kok kajian ada senyum, ada tawanya. Emang nggak boleh. Selama memang kita membuat orang tertawa tanpa dusta kan nggak ada masalah. Yang haram itu kan kalau kita berbohong supaya orang tawa, haram hukumnya. Kita pengen agama ini asik, orang merasakan agama asik. tapi yang mengatakan, yasiru walatu asiru Basiru wala tunafir. Coba bikin asik. Permudah manusia jangan dipersulit. Asik gak? Jangan bikin orang kabur. Asik gak? Agama asik. Bikin nyaman. <clears throat> Anak-anak muda bebas berpenampilan. Kita mau gaya apa juga boleh. Selama memang ada aturan mainnya. Tidak mempertontonkan aurat. Betul? Baju tidak ketat. Silakan. Jangan diidentikan. Kalau dulu kan kalau kita kajian, Ustadz pakai baju beda dikit jadi omongan betul. Hah. Ustadz kajian pakai jaket. Di mana-mana yang namanya Ustadz itu pakai baju koko, tak sama sarung. Silakan dah mau songkok, mau kupluk silakan, tapi baju koko. Ustadz pakai motor gede. Ustadz tuh pakai Vespa gitu ya. Tahun 60 atau motor bebek yang manasinya tiap pagi sampai pegal kaki cekakang cekakang cekakang cekakang gitu ya. Waduh, image Islam di Indonesia menakutkan sekali. Pedal Anda belajar kitab bulu bulu marom, betul? Sarannya Subul Salam, betul? Siapa yang ngarang kitab bulu bulu marom? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tahu sejarah beliau? Beliau orang yang menggunakan kereta kuda termahal, membuat raja iri karena kebagusan dari kereta kudanya. Dulu kereta kuda. Kalau sekarang kan ya motor mobil, betul? Ya selama memang beli pakai duit dia bukan hasil riba, kenapa emang? Ya tapi kan kos tuh tat, eh, apa harus sederhana. Sederhana itu seperti apa sih dipandangnya? Sederhana itu bukan belagak miskin. Ya. Kita orang yang betul-betul memang low profile silakan, gak ada masalah. Orang Islam boleh kok. Anda punya uang bikin rumah bagus silakan. Yang penting buat apa kan begitu? Anda mau beli baju bagus, sendal bagus, semua bagus, itu bukan sombong. Nabi yang bilang, sombong itu al-kibar batrul hak wa gumtun nas. Batrul haq wa ghumtun nas. Ketika kau remehkan manusia karena ilmu yang kau miliki, kamu tinggalkan yang hak, itu yang dibilang sombong. Ini enggak. Dia pakai baju mewah, semuanya mewah. Memang rezeki orang yang bikin pakaian mewah dari dia, betul? Nah kalau sekarang kalau semua orang belinya di grosir, butik siapa yang beli, betul? Rezekinya masing-masing sudah nggak ada masalah. Ya, coba kita kupas sejarah dikit deh. Pernah dengar keluarganya Zubair bin Awam yang nikah sama Asma binti Abu Bakar. Punya anak yang namanya Urwa bin Zubair. Betul? Ini kaya banget anak ke satu ini Masya Allah. Saking kayanya dia punya rumah yang terbuat dari batu akik. Kebayang nggak rumah dari batu akik? Kebayang tidak tuh? Ya. Sombong tidak. Aku buat ini buat musafir merasakan kenikmatan di tengah gurun Sahara yang panas. Sulaiman al Konun Pernah dengar nama Sulaiman al Konun. Ini raja Turki Utsmani yang terkenal ini. Yang dia punya panglima perang yang namanya Muhammad Al-Fatih. Dia juga raja yang terkenal kaya raya. Ya. Bahkan dia punya ruangan kerja terbuat dari batu giok. Orang sekarang pakai giok, pakai akik satu di tangan, sombongnya satu komplek, betul ya? <laughs> iya. Lihat orang kafir punya bangku dari giok, orang Islam punya gedung dari giok dulu. Nggak ada masalah. Itu memang dia mampu silakan dapat dengan hasil yang halal boleh-boleh saja. nggak ada permasalahan jangan. Sehingga silakan saja orang Islam berpenampilan. nggak usah dikritisi tentang apa yang dia miliki setelah memang nggak memancing fitnah Malaysia. Ya tapi kan kalau Ustaz kalau koko masih ngotot aja. Apa hubungannya Ustaz sama kokok Antum ambil kamus bahasa Arab coba. Buka terjemahan ustadzun. Lihat munjid atau munjid yang tebalan di kita. Di mana kita bisa melihat kalimat ustad? Tentu di kalimat asata. Nah, asata ustad tadi ketemu. Oh bahasa Arab artinya orang yang punya talent dalam pendidikan. Itu bahasa Arab ustadzun berarti. Kokok bahasa apa coba? Mana ada bahasa Arab kokok? Betul ya? Jadi orang suka maksain adat jadi agama tuh di kita begitu tuh. Sehingga agama ini menakutkan sekali. Iya, jangan. Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini tidak merubah orang Islam. Islam itu mewarnai orang Islam. Kalau orang kafir dirubah sama Islam. Anda orang Solo, tolong Anda pakai batik bagus. Jangan paksakan diri jadi orang yang bukan Solo. Jangan bangga dengan Solo Anda. Islam sampai kemari berpenampilan secara penampilan adat kita boleh asik. Kenapa? Karena memang Allah sudah punya beri, Allah sudah berikan kelebihan kita di situ silakan. Ya jangan paksakan mirip dengan sesuatu yang benar kita nggak percaya diri jangan jangan. Walaupun Islam nggak melarang silakan saja, cuma menjadi diri sendiri adalah sebuah kebaikan. Tinggal diwarnain. Oh berarti kalau saya pakai batik batiknya ini nggak boleh uh, mewakili gambar. Kan batik suka ada gambar burung meraknya, betul ya? Gambar binatangnya. Nanti ada dalil khusus tentang nggak bolehnya binatang tuh. Kalau saya pernah lihat ada orang Jawa etika pakai baju batik, gambarnya binatang. Tat mudah-mudahan bisa ketemu Lailatul Qadar. Susah. Soalnya Jibril yang kasih bocoran kata Jibril, nahnu ulail malaika la nadhul buyutal lati fi surah wal kalam. Kami para malaikat kata Jibril nggak datang ke tempat yang ada lukisan bernyawanya. Ada patung yang menyerupainya, ada anjingnya. Anjing tidak ada kamu di masjid. Cuma patung pun tidak ada, tapi baju itu lukisan makhluk yang bernyawa, betul? Padahal kalau memang nggak sempat di masjid, ya itikaf itu sunnah. <clears throat> di rumah memang tidak boleh itikaf, tapi bisa ketemu Lailatul Qadar kalau kita nggak mampu itikaf. Selama nggak ada yang menghalangi kan begitu. Selama tidak ada yang menghalangi. Dan kalau dia berilmu dia paham. <clears throat> dia tergesa-gesa. Dia orang yang tidak sabar. Karena otomatis kalau orang sudah bermaksiat, dipertanyakan keimanannya. Makanya bahasanya tidak sabar dan tergesa-gesa. Itu dampak buruk yang ketiga. Ya orang kalau sudah bermaksiat imannya kan keluar. La yasni zani inna zani wa huwa mu'min. Wa la yasriku syarik inna syarik wa huwa mu'min. Wa la yasrabul khamar inna yasrab wa huwa mu'min. Tidak tidak dikatakan ini orang ini beriman ketika dia berzina, tidak. Orang yang mau curi juga sama tidak. Orang yang minum khamar pun sama tidak. Berarti maksiat menghilangkan iman. Iya. Kalau iman sudah tidak ada, jangan ngomong sabar. Bu, dia sih sabar banget, tat. Begini, tat. Bu, saya sih gak pernah lihat orang kayak dia, tat. Sabar, tat. Diam aja, tat. Gak banyak komentar. Cuma gak demen sholat, tat. Ini bukan sawar, ini pasrah bro. Ini pasrah lain lagi. Beda pasrah sama sabar. Harusnya tidak, tidak. Cuma itu yang terjadi. Memang dasarnya khulikal insan min ajal. Itu dasar. Allah ciptakan manusia tergesa-gesa. Agama bikin dia tenang. Agama bikin dia tenang. Agama itu menyempurnakan. Dulu sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu orang tawaf telanjang. Makin telanjang bulat makin afdol. Ayo, nggak tahu kan? Buka siro coba. Wujud Rasul datang mengajarkan adab. Berpenampilan. Makanya Nabi sempat membuka bagian betis dan pahanya ketika renovasi Ka'bah. Allah langsung tegur. Karena dulu tuh biasa lagi kelihatan dengkulnya itu biasa. Nah kemarinya dicontohkan sama Rasul jangan. Aurat laki-laki dari pusat hingga lututnya, jaga itu. Ya, ada penekanan tentang masalah isbal. Kulu idarin tahta kodamin anaru hakubi. Setiap kain yang dibawa mata kaki neraka lebih berhak. Orang mulai takut, oh berarti kita nggak boleh nih isbal. Iya, Cuma ada sebagian orang takut kalau nggak isbal. Saya kalau saya nggak isbal, tat, takut dimusuhin tat. Apalagi sekolah kami sini kan syaratnya nggak boleh isbal, nah, syaratnya harus isbal tat. Orang kalau sudah nggak isbal jadi omongan saat Padahal orang nggak isbal karena Allah. Lihat, nunggu orang kafir dulu nggak isbal baru nyontoh kita. Gitu. Padahal itu dulu yang sudah meninggal itu siapa itu Michael Jackson itu. Dia nggak sempat ngaji tauhid, tapi dia nggak isbal, nggak pernah ada masalah. Ya. Orang membenci jenggot, ya. Padahal itu Tuhan yang dia bikin apa replikanya itu patung nggak berani dia cukur jenggotnya betul nah, ada yang berani cukur jenggot Yesus? Atau jual patung Yesus model baru nggak pakai jenggot? Kalau nggak penistaan, betul? Terus kenapa ente takut berjenggot? Kita ini dibikin bodoh di negeri sendiri nih, jujur loh. Kita dibikin singa ompong. Laki-laki suruh cukur jenggot, merem aja bayangin singa kalau nggak pakai jenggot, coba. Hilang asadullah tuh hilang betul-betul deh. Nah. Iya, nah. lihat itu yang terjadi. Kita orang yang betul-betul dibikin tergesa-gesa. Dibikin tidak sabar. Sehingga banyak sekali hal-hal yang dia lakukan ini nggak membuat dirinya mulia. Padahal dia bisa mulia, cuma dia nggak nggak bisa mempertontonkan kemuliaan. Wa yadubillah wa na'usubillah. Dijelaskan bahwa orang yang berbuat maksiat, ini maksiat membuat dirinya ini bodoh. Sampai-sampai dia nggak bisa membedakan. Sulit untuk bertobat. Padahal dia tahu dia salah. Lihatlah tumpukan maksiat. Membuat dia menganggap dosa itu biasa. Balron ala kulubihim. Hatinya sudah terkontaminasi. Sampai-sampai terkesan dia berbuat kebaikan. Cuma ketika dia berbuat kebaikan, orang bisa mengkritisi. Allah bikin hatinya mati. Dan ada 10 perkara yang menjadi ciri khas hati yang mati. Ibnu Qayyim menjelaskan ini. Yang pertama, yang pertama, yakni dia dia mengenal Allah tapi tidak mentaati Allah. Dibikin jinglenya, dibikin musiknya, nama-nama Allah dipakein sair, betul? Dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik terus dibahas nama-nama Allah. Hafal tapi nggak mentaati Allah. Tani Ramadan biasanya tontonan-tontonan di TV nasional ini. Dengan alat-alat musik tertentu dia puji Allah. Padahal ada ayat dalam Quran wa minan nasi mayastari lahwal hadis. Betul. Ada sebagian orang nanti yang menghalalkan musik. Cuma dia puji Allah dengan sesuatu yang diharamkan. Coba. Coba lihat. Allah harapkan dia sengaja. Dengan logika dia beragama. Habis kalau nggak begini pada nggak ngumpul tat orang tat. Oh, mirip sama orang yang kemarin umroh menghalalkan caranya. Oh, anak si Tat kalau nggak pinter-pinter begini Tat di kantor, bu, nggak umroh. Jadi dia umroh, cuma dengan cara yang nggak jelas. Ya kalau begini-begini saya juga bisa gitu kan ya. Tapi yang dimaksud menghalalkan yang diharamkan. Ya hari gini Tat, kalau nggak pinter-pinter jual diri, nggak punya posisi Tat, kita istiqomah di atas kebenaran, seret. Banyak orang dekat sama Allah jauh dengan dunia, set. Makanya kalau kita ngomong dunia, set, jangan ngomong akhirat. Tolong pisahin deh. Yang namanya ekonomi, jangan kaitkan sama akhirat, sama Islam. Politik juga begitu, Ustaz. Dalam semua hal, ada fasenya, ada dunianya masing-masing. Allahu Akbar. Ini orang ngomong gak takut ya. Anda ngomong ekonomi, ya ukurannya Islam. Anda bicara politik, standarnya Islam. Anda mau apa bicara apa dengan dunia? Islam punya standar. Ini Quran sudah sempurna. Apa yang tidak ada? Masa kalah sama orang kafir Parsi yang pernah bertanya kepada para sahabat, "Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta liqra'ah." Bukankah kalian umat Muhammad? Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan, sampai cara cebok pun Islam ajarkan. Kita selalu pakai bahasa Islam. Maka dikatakan Rasul Amrikulli al-Islam. Pokok semua permasalahannya Islam. Tolong ukur dengan Islam. Apa yang di Islam tidak ada? Nah sekarang kalau Anda mengatakan jangan bawa-bawa Islam, mau kemana hidup Anda akan berlaku Mereka menghalalkan riba. Mereka bergelantungan di pundak-pundak orang kafir musuh Allah. Tolonglah kami wahai Babaliong. Tolonglah kami wahai orang-orang kafir. Tolonglah kami wahai orang-orang pemakan riba. Surga kami cuma terbuka dengan riba yang kalian tawarkan. Bodohnya manusia. Ini pemakan riba demi Allah. Ini benalu di negeri kita. Maka saya ajak teman-teman, ayo kalau Anda orang Islam, yakin Islam bakal jaya di negeri ini, bismillah. Mulai hari ini ambil semua uang Anda di bank-bank konvensional, pindah ke bank syariah. Itu harga diri. Jihad, jihad di kantongnya ATM bank konvensional. Anak mau jihad tapi makan riba, eh susah. Makanya nggak greget, cuma berkeluar doang kayak katak dalam tempurung. Ayo buktiin. Ini orang-orang kafir yang nawarin riba ke orang Islam di Indonesia. Ini kayak benalu di sebuah pohon yang berbuah. Kalau muslim itu pohon mangga, ini mereka nih benalu di atas pohon mangga. Sampai kapanpun tak mungkin benalu berbuah mangga. Betul. Uang kita itu sama mereka. Mereka besar karena kita. Ambil, besarkan bank syariah. Lebih baik di bank-bank konvensional. Ayo punya harga diri. Karena Allah baik cuma nerima yang baik. Jangan hayalkan yang buruk ke Allah untuk sebuah kebaikan. Enggak akan pernah bisa. Dampak buruknya jelas. Kululah min nabata min suktin anaru Ingat, setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram neraka lebih berhak. Sekarang orang pada paham melihat halalnya dulu, enggak enggak dia beli. Cuma sampai sekarang MUI masih diem aja. Ini PMI nyampur darah orang kafir, betul? Orang Islam itu kan kalau darah bekam dibuang, jarang yang donor. Orang kafir donor darah karena gak kenal bekam. Orang Islam butuh darah, ngambil darah orang kafir sama gak? Ah, jangan main-main masalah yang kayak begini. Ya. Akhirnya badan anda terkontaminasi dengan darah yang haram. Pantesan Allahu Akbar berantem sama orang tua. Allahu Akbar sama mertua nggak akur. Allahu Akbar nggak bisa berteman di kampung, nggak bisa bersahabat dan lain sebagainya. Lihat, talbis efek buruk maksiat walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wa hum muhtadun harusnya dia dapat hidayah tapi tidak agama yang dia miliki ustadz yang kibar agamanya cukup tapi nggak bisa bergaul dengan masyarakat mau nyontoh siapa kalau bukan rasul betul Rasul pun menggandeng pundaknya sahabat-sahabat kecil. Abdullah bin Umar yang mengatakan, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibaya." Lihat. Nabi dulu menggandeng pundak saya kata Abdullah bin Umar. Makanya beliau orang yang bisa mengatakan perkataan emas karena memang langsung dari Rasul ilmunya. Apa perkataan emas dari uh, Abdullah bin Umar? Idza amsayta fala tantazir sobah wa idza asbahta fala dari masa. Itu perkataan Masih Abdullah bin Umar. Kalau kalian berada di sore hari jangan tunggu pagi berbuat baik. Pun di pagi hari jangan tunda sore untuk berbuat baik. Pasti Fastabiqul khairat. Kata Muas bin Jabal, kuntu rodifan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal himar. Aku pernah dibonceng sama Rasul di belakang keledainya dulu keledai, dulu kuda, dulu onta. Kalau sekarang mungkin metik, betul? Boleh dong. Ah. Kenapa? Ayo bersahabat. Anda orang tua jangan sampai jauh sama anak. Nanti siapa yang bakal nguburin Anda kalau bukan anak-anak kan begitu. Lihat dia cara-cara Islam. Mereka mengenal Allah, tapi mereka nggak mentaati Allah. Kemudian mereka baca Quran, tapi mereka nggak mengamalkannya. Iya, Quran situ dengan kiroatnya. Bagus bisa kiroat, cuma kalau nggak paham makna kan rugi. Di sebentar lagi Ramadan, Afdul sholatul lail tulal qiyam, betul? Sholat teraweh, sholat malam yang paling afdol, yang paling lama berdirinya. Sunnah, baca panjang dalam teraweh. Kira-kira bisa gak bacaan Anda membuat orang ini nyaman? Jangan membuat orang kabur. Karena kalau terawih itu kan kata Rasul, orang yang terawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk, betul. Makanya nggak ada sunnah antara terawih dengan witir itu ada kajian tuh nggak ada. Itu sifatnya mubah boleh-boleh saja. Tapi kalau gara-gara ceramah antara terawih dengan witir, orang jadi nggak ada yang witir karena kelamaan ceramah, antum tanggung dosa. Sunnahnya itu orang terawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala tahajud semalam suntuk. Gara-gara kegiatan Anda membuat dia nggak witir bersama imam. Lihat. Kalau mau diadakan ya sebelum terawih, habis isya ceramah sebentar. Kultum lah istilahnya. Atau selesai terawih dan witir, baru ceramah. Ya wes bubar, Ustaz. Oh kalau masalah itu mah tinggal tergantung ustadznya ya. Apa yang bisa dia sampaikan. Makanya kajian yang greget sedikit, kajian jangan takut sama hadiah, kajian jangan takut sama hal-hal yang bermanfaat. Orang jadi senang ya, jangan kalah sama ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah kalau kajian, masya Allah, selama kajian ah, nggak aus, makan, minum cukup, pulang bawa besek lagi, betul? Makanya susah dibubarin kegiatannya kan. Kita agak susah. Coba jangan kalah. Ya udah saatnya. Oh orang bikin dosa alul bidah pakai spanduk sepanjang jalan. Kajian sunnah susah kalau nggak digonggongin betul. Jadi susah gregetnya lah gitu loh. Makanya lagi tren sekarang ini ya, sengaja kita datangin ke beberapa tempat untuk bisa bersilaturahmi sih bahasanya ya. Ke beberapa tempat alhamdulillah ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Islam mas dari kemarin kita dari Surabaya terus ya ke beberapa tempat Jawa Timur sudah masuk Jawa Tengah. Besok bulan Juli nanti insya Allah ya kita ada kajian lagi di Jawa Timur di Malang itu nanti. Nah, ada dua yang sama Ustaz Safiq nanti insya Allah atau mudah ya. itu supaya orang tahu bahwa Islam itu memang asik, Islam itu asik. Islam itu membuat orang nyaman, nggak menakutkan. Udah saatnya ya, publish bumikan. Makanya mulailah orang mulai paham secara bertahap. Jangan jangan seperti itu. Dia baca Quran tapi dia nggak bisa mengamalkannya. Yang lainnya mengaku cinta Rasul tapi meninggalkan sunnahnya, iya. Iya betul-betul mengaku cinta Rasul cuma bertolak belakang dengan sunnahnya. Lihat itu yang terjadi. Oh, yang galas dat. Anak cinta Rasul, Ustaz. <laughs> Rasul itu segala-galanya buat kami, Ustaz. Ya kalau Anda cinta Rasul, lihat ayatnya tadi dong. Kul, in kuntum Allah fattabi'uni. Kalau kalian mengatasnamakan cinta kepada Allah, cinta Rasulmu mana? Ikuti aku kata Rasul itu cinta Rasul. Ini bertolak belakang. Mengaku cinta Rasul cuma nggak mengamalkan yang Rasul contohkan, bahkan menyelisih Rasul, terkena laknat beliau. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa baqaduhu minan nar. Itu yang terjadi. Barang siapa yang berdusta menakatasnamakan diriku kata Rasul, suruh ambil bangku, duduk di neraka, lihat. Itu yang terjadi. Kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqaduhu minan nar. Itu yang terjadi. Kalian berdusta mengatasnamakan diriku, maka ambil bangku, duduk di neraka. Yang Nabi kabarkan ad-du'at ala abi jahannam dalam hadis Huzaifah ibn al-Yaman. Hati-hati dengan ad-du'at ala abi jahannam, para pendakwa dari pintu-pintu jahannam. Sifhum lana. Berikan ciri khas ya Rasul kata Huzaifah. Kaumun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Allahu akbar. Akhir zaman terfitnah nanti. Duat dari dari pintu Jahannam. Sekelompok manusia yang warna kulitnya sama dengan kita kata Rasul. Bahkan berbahasa pun dengan bahasa kita. Allah. Itu terjadi. Kifat tara in adrakannya dalik kata Huzaifah. Kalau kita ngelihat gimana ya Rasulullah? Beliau mengatakan, "Fa'tazil tilkal firaqullaha wala anta adwal asli sajaratin." Jangan ikutin satu pun di antara mereka. Pegang hukum yang kamu tahu sudah selesai. Jangan malah kepancing berkelompok-kelompok lihat yang banyak. Enggak, Islam itu bukan firqoh. Ya, Islam itu betul-betul Islam. Inna dina innallahil Islam. Bicara Anda mau berorganisasi urusan Anda. Islam bukan Nahdlatul Ulama, Islam bukan Muhammadiyah, Islam bukan versis, Islam bukan firqa-firqa, Islamnya Islam. Siapa yang bilang Allah? Inna dina Indallahil Islam. Ini bahasa Allah. Jadi kalau Anda mau berorganisasi silakan, tapi jangan jadi ributnya gitu loh. Ini terpecah-pecah sudah Islam di Indonesia kalau begini. Musuh kita yang nyata tuh jelas. Yang Allah katakan, "Walan tardu yahuda walan nasara hatta tattabi'a milatahum." Itu musuh kita. Sampai kapanpun Yahudi, Nasrani, tidak akan rela sampai kalian mengikuti mereka. Betul, dikemas apapun yang namanya Yahudi, dikemas apapun yang namanya Nasrani. Wallahi laknatullah alaihim. Allah Ini ada kelompok Islam malah milih pemimpin kafir. Aneh kan? Saya nggak paham nih orang nabinya siapa. Sudah, sudah, sudah, sudah. Ayo bangsa Indonesia, kita bergandeng tangan. Yuk tegakkan syariat, junjung syariat, gapai surganya Allah. Yuk belajar. Yuk pahami Quran. Yuk pahami hadis-hadis yang sahih. Karena kalau sudah kita paham dengan cara yang betul, Allah akan muliakan kita insya Allah. Subhanallah. Ya, jadi betul-betul hati-hati dampak buruk maksiat akan berkepanjangan nantinya. Nah. Kalian mengaku musuh setan. Setan musuh yang nyata. Tapi kenyataannya kebalik. Malah Allah tidak diikuti, setan diturutin. Coba lihat. Buruk ya? Hah? Kalian mengaku mencintai surga, namun kalian tidak pernah beramal untuk meraihnya. Semua ngayal surga, tapi gak pernah beramal untuk surga. Semua mengaku takut sama api neraka, tapi tidak pernah meninggalkan perbuatan dosa. Lihat dampak buruk maksiat. Mengaku bahwa sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang pasti, tapi nggak pernah mempersiapkan. Oh, kalau ingat mati mah ya, kita semua pasti mati. Gitu ya. Tapi nggak ada persiapannya, dunia yang dia cari. Udah dibilang kain kapan nggak ada kantongnya nggak percaya. Apa yang mau dibawa? Ah. Cuma mau bilang apa? Tetap prakteknya hubud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, takut dengan yang namanya al maut. Ah. Wa yadubillah wa nauzubillah. Mudah-mudahan kita nggak tergolong seperti itu insya Allah. Ya, kita berdialoglah. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Fadl. mau bertanya langsung, silakan. Ustaz, bagaimana hukumnya kita yang masih bersandar sama orang tua? Kita nggak pernah ngasih nafkah ke orang tua karena memang kita belum mapan. Ahi, wakwati fillah, sudah saatnya kita berpikir lebih maju ke depan. Bahwa orang tua kita ini dari kecil sampai kita besar, ini mencukupi kita. Masa ketika dia sudah tua renta kita masih bersandar kepada mereka. Harus jadikan pemicu bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Sudah saatnya kita menjadi orang yang paham bahwa rezeki Allah sudah atur. Dengan cara bagaimana Allah akumulasikan nilai yang kau miliki dengan cara bersedekah, berinfak. Dan infak yang paling utama anak laki-laki adalah orang tuanya. Mulailah antum berpikir sedikit tapi rutin ke orang tua. Nanti lama-lama Allah akan akumulasikan anfik unfik alik. Infakkan harta Allah infakkan Mana kosong sodakotum mimalin. karena pernah kurang harta karena sedekah. Akan dibanyakan sama Allah. Jadi sudah saatnya antum berani hijrah. Keluar dari keluarga antum mandiri. Orang tua antum kan bukan orang tua antum yang 10 tahun yang lalu. Yang cepat gerakannya, lincah gerakannya. Sekarang dia sudah lemah. Layakkah kita bergelendotan di pundak orang tua kita yang lemah? Ayo support diri kita untuk bisa sukses. Masa kita kalah sama mayit? Mayit aja punya dua kali satu, betul? Mayit punya dua kali satu, betul gak? Kita ngontrak seumur hidup, masya Allah. Numpang seumur hidup. Tuh hajat diri kita seperti itu. Wah, ini nggak bisa. Aneh hidup, mayit mati. Apa kalah sama mayit? Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu antum tersupport. Kemudian bertemanlah sama orang sukses. Bertemanlah sama ahlinya gitu loh. Ya, mudah-mudahan dengan teman yang sukses ini, ahlinya ini, kita bisa mendapatkan bayangan yang lebih baik dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, ana doakan semoga Allah berikan pekerjaan yang layak buat antum dan bisa membuat orang tua antum bahagia dengan memberikan nafkah kepada insyaallah. Ya. ya. dari Bungki dan daerah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya sudah meninggal lima tahun lima bulan yang lalu Tapi selama hidup beliau melakukan maksiat dengan suaminya Apa yang harus saya lakukan untuk mengingatkan atau menghilangkan dosa ibu saya? Ya Kullu bani Adam khata' Wa khair khattain at-tawabun Setiap anak Adam itu pasti punya salah Dan setiap orang yang bersalah adalah Bertobat yang paling baik buat dia Tapi dia sudah meninggal Ustaz. Nah, Selama orang tua Anda tidak berbuat kesyirikan, dosa besar yang dia perbuat dalam hidupnya, Allah akan hilangkan dengan dengan istighfar anak yang soleh. Anda bisa datang ke rumah orang tua Anda atau suami suaminya ibu, ayo ayah Anda untuk memohon kepada ayah memaafkan ibu. Kemudian sisanya ya antum bahasakan lisan antum dengan mendoakan beliau. Karena Nabi pernah dibentangkan alam barzah dan Nabi melihat orang yang sedang dicambuk oleh malaikat Bertenti cambuk malaikat itu sambil berkata yang dicambuk ini, "Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Aku orang yang berdosa." Apa kata malaikat? Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara anakmu selalu beristighfar untukmu di dunia? Istighfar anak yang saleh bahkan bisa mencegah azab kubur orang tuanya. Wallahu a'lam Ya, silakan. A. Ali Solo Ustaz saya percaya agama itu bukan ilmu yang buta Dan pasti setiap ajarannya ada alasannya Yang saya mau tanyakan Kenapa dalam Islam menggauli budak itu diperbolehkan dan bukan merupakan buatan maksiat Maksudnya gimana? Ayo. entah kalau permasalahan budak ini ini antum perlu kajian khusus ini. Antum ini kan bicara budak, sementara yang antum tidak tahu tentang perbudakan, betul? Nah. Antum taunya dunia budak itu kayak karena nonton TV film-film koboi zaman dulu, betul? Di mana budak dicampur, disakiti, dizolimin, betul? Perbudakan dalam Islam ini adalah penghargaan buat orang kafir yang merupakan gonima buat orang Islam. Makanya banyak sekali orang-orang yang budak ngaku turunan Rasul sekarang. Padahal asal muasal nenek moyang mereka budaknya keluarga Rasul. Kedekatan mereka mereka menganggap seperti keluarga Rasul. Keluarga Rasul tidak pernah berbuat syirik. Sifat budak itu berbuat syirik. Nah, jadi salah sekali. Malah kalau antum tahu tentang dunia perbudakan, masya Allah. Karena budak ini kan diwarisi, dibeli yang lebih dari maharnya. Bukan terus budak tuh diidentikan dihina, dipukul, diperkosa, digauli, yang buruk-buruk ya dibahas gitu loh. Padahal demi Allah bahkan di Islam membebaskan budak merupakan amalan yang tinggi di mata Allah nilainya. Nah. jadi perlu dibahas khusus tentang perbudakan ini. Nah. yang dipakai sama tuannya, budak pun harus pakai. Yang dimakan tuannya, budak pun harus makan. Budak dimuliakan. Ya, jadi kita nggak paham tentang dunia perbudakan yang kita tahu cuma budak dalam bahasa kita. Budak dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa Malaysia kan anak kecil betul. Nah. Ini kan kemasan bahasa menjadi menakutkan buat kita. Dan dan pertanyaan begini kalau kita salah ngucap, ini bisa didemo urusannya di Indonesia, betul? <laughs> ya, oh hati-hati sensitif sekali. Makanya hati-hati. Hal kayak begini perlu dikaji khusus di kelas khusus. Kita ambil kitab, kita kaji khusus supaya Anda tahu bahwa perbudakan di Islam itu adalah pengistimewaan musuh-musuh Islam yang tertangkap sebagai gonima peperangan. Tapi memerdekakannya setelah dia baik agamanya bagus. Pernah lihat gak? Pernah dengar gak sih kasus perbudakannya Bilal bin Robah? Sampai dimerdekakan sama Abu Bakar. Coba lihat. Banyak sekali cerita perbudakan ini Masya Allah. Tapi demi Allah, mereka menjadi orang-orang mulia di antara orang Islam yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada? Ada pertanyaan Ustaz. Jadi tertulis melalui kertas meskipun tidak ada namanya yang menyampaikan Bagaimana jika dalam pelaksanaan kurban panitia di lingkungan masjid setempat menetapkan akan tarik jasa kotor dan bagaimana untuk penyaluran dari korban tersebut karena biasanya di tempat anak yang biasa diprioritaskan adalah penduduk setempat yang kategorinya bukan fakir dan miskin. Barakallahu Wah. Sebenarnya masalah penyembelihan ini kan di Quran sudah dikatakan fasalli li wanha. Salatlah kamu untuk Rob kamu. Menyembelihlah kamu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin seterusnya. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku. Kita bicara bicara sembelihan, kita bicara salat loh. Makanya kita di Bogor nih ala Zivi sengaja kita membuat rumah potong hewan. Tapi pemotong ini harus menghafal Quran. Karena makin bagus agamanya, makin bagus sembelihannya. Jadi hukum asalnya menyembeli itu untuk orang yang bagus agamanya. Kalau antum tidak sanggup menyembeli, antum amanatkan sama orang yang bagus agamanya. Dan orang yang bagus agamanya nggak pernah meletakkan tarif ketika dia disuruh untuk menyembeli atau beribadah. Sama dengan antum membadalkan haji orang tua antum melalui orang soleh. Dia nggak pernah menjual agama. Sama seperti kita ngajar, demi Allah, ngajar bukan nyari duit. Ini kewajiban kita kalau berilmu sampaikan. Tidak ada, tidak ada yang namanya bisnis dengan apa agama seperti tidak ada. Ustadz harus kerja, Nabi saja ngangon kambing, Ustadz nggak kerja gimana? Eh, ibadah tuh seperti itu. Nah, tidak ada jasa khusus. Cuma mungkin belakangan ini karena ada manajemen. Ada uh, manajemen penyembelihan yang menawarkan diri kepada masyarakat mau disembelihkan nih sapi. Kita punya kru yang bantu motong, perlu jasa, itu sih mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau mematok setiap penyembelih diberikan dana sekian, kulit, pala, kaki menjadi haknya beda. Di Islam tidak ada seperti itu. Atau nah, memberikan sekedar boleh. Karena memang tenaganya dipakai untuk itu. Ya. Tapi kalau dikhususkan, Allah alam Makanya kalau memang nanti antum mau mengamanatkan penyembelihan, ya harus sama orang yang baik agamanya. Kalau kami di Bogor, sengaja kami didik eh, orang-orang uh, untuk belajar menyembelih. Jadi beli kambing, kita ajarkan menyembelih. Eh, orang harus belajar menyembelih itu ibadah. Maka Nabi mengatakan, "Falyuhidda safrotahu, falyarih dabihatahu." Itu nggak main-main loh. Tajamkan pisaunya, tenangkan hewannya. Kalau orang bisa motong dengan betul, oh, kambing yang dipotong dengan cara yang betul pasti bututnya goyang. Seperti anak kambing yang bertemu dengan puting susu ibunya, bahagia. Tapi kalau yang nggak paham motongnya, waduh, ya, itu ada adab dalam memotong. Masya Allah, Allah Ustaz saya mau tanya kaitannya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya para penarik atau pemungut pajak diadab di neraka. Yes. Ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kondisi ada di Indonesia dengan adanya berbagai macam pemungutan pajak antara lain PPN, PPH, PBB, pajak kendaraan yeah. Ya. dan lain-lain. Ada juga kuliah jurusan pajak di Indonesia ini yeah. bagaimana hukum pajak yang berlaku di negara kita yeah. dan pekerja-pekerja yang terkait dengan penarikan perpajakan baik PBB, pajak motor dan lain-lain. Iya. Yeah. Tidak akan pernah berubah dalam kondisi apapun. Telur ayam adalah telur ayam bukan telur bebek gitu loh. Artinya pajak ya bukan dari Islam, hukumnya haram. Tapi kan di Indonesia ya tetap haram. Ya kalau kita nggak bayar pajak gimana Ustaz? Pemerintah ngatur, ya bahaya pemerintah tanggung, sudah. Ya kan nggak bisa, pindah negara, selesai. Betul gitu ya. Iya. numpang kok ngatur gitu ya. Hukumnya tetap haram. Cuma anak nggak bisa menghindar Allah ghafur rahim ya akhi. Ayo kita perjuangkan negeri kita. Makanya ayo rakyat Indonesia kompak. Udah saatnya kita bergandeng tangan. Yuk tegakkan syariat. Ini Indonesia akan takluk dengan orang Islam dengan sendirinya ketika syariat rata. Itu bahasa Quran. Walau anna ahlal qura aman wa takau la fatahna alaihim barakati minas samai wal Kalau seluruh masyarakat beriman bertakwa kepada Allah di atas negeri-negeri di muka bumi ini, Allah akan bukakan berkat dari langit dan bumi, betul? Ah. Dilihat negeri Arab, lihat. Tidak ada pajak. Tapi nggak ada krisis moneter. Coba lihat. Dulu saya dibesarkan di sebuah lingkungan yang tercuci otak saya. Orang Arab tuh subhan, males. Orang Arab tuh nakal-nakal, bandel-bandel. Dulu saya pikir begitu. Setelah saya sering tinggal di Arab, saya sudah mulai paham. Astagfirullahaladzim. Allah aja percayakan Ka'bah dan Madinah dengan Arab, betul? Setelah saya lihat memang orang Arab males. Masya Allah. Kerja juga mulai jam 9, jam 10, betul? Tapi subhanallahnya kelebihan orang Arab itu apa? Sholat selalu berjamaah. Enggak antum temukan di Saudi kecuali orang berjamaah sholat. Sesibuk apapun mereka, azan berkumandang tutup toko mereka, itu mereka. Masya Allah, mereka enggak makan yang haram. Penghasilan mereka cuma minyak bumi dan turis umroh haji datang ke Indonesia bisa ngebantu. Kita yang minyak bumi di bawah bumi dan di atas bumi, betul? Ya kan ada sawit di atas ya. Dasar bumi ada air, di Dogan ada air juga, betul? Indonesia ini Masya Allah. Apa di Indonesia nggak ada? Jangankan minyak bumi, apa geotermal, apa dan lain sebagainya, gas. Allahu Akbar. Bahkan batu akik bergunung-gunung betul di Indonesia. Negeri kaya raya kok hilang keberkahan Ustaz ya? Iya. Karena kita memakan yang haram. Cuma kan kita punya pemimpin yang akan nurut dengan suara rakyat. Kalau rakyat kompak menegakkan syariat, hilang akan semua keburukan nanti insya Allah. Makanya udah yuk yuk yuk yuk. Jangan saling hujat di antara kita. Sudah saatnya kita bergandeng tangan. Yuk kita belajar patuh dengan firman Allah dan sabda Rasulullah. Kenali dengan memahami para sahabat radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya. Bagaimana caranya mendapatkan anak muda yang sekarang lebih senang maksiat dan jalan yang suka dakwah ke anak muda. Atau bisa buka di YouTube, ya. Islam itu asik, Bro. Ternyata agama itu asik, kita bisa pertontonkan. Kita bisa memakai bahasa apa? Ada ngeronda, kita bikin ada ngeronda bareng semuanya atau bisa buka tuh. Itu cuma contoh-contoh kecil, yang lainnya banyak nanti. Ternyata anak-anak muda Masya Allah. Di, di Jakarta ada Masjid Agung Al-Azhar. Itu antum silakan buktikan atau buka link Rabanian itu. Setiap malam Kamis dan besok salah satunya itu. Itu nggak kurang dari 3000 anak muda kumpul untuk kajian. Masya Allah dan semuanya asik, asik semuanya. Yang datang eksekutif muda orang-orang yang tahu agak apa, eh, nggak tahu agama tapi dia orang yang ilmiah. Mereka sudah merasakan. Sekarang kita ke beberapa tempat daerah pun sama pada akhirnya ketika mengemas bahasa dengan bahasa yang baik, ya Islam akan sampai dengan cara yang baik. Karena biar bagaimana Islam ini rahmatan lil alamin. Kita harus yakin Islam itu diterima dimanapun. Islam diterima dimanapun. Cuma kadang-kadang kita nggak yakin kalau Islam itu diterima dimanapun. Sudah saatnya kita berbangga dengan Islam yang kita di atasnya. Paling tidak begini deh, ku angkusakum wa ahlikum nah dakwah orang dengan tingkah laku kita setelah kita paham Islam dengan cara yang benar. Jadi mudah-mudahan kalau mengerti cara-cara yang memang dicontohkan Rasul dan sahabat-sahabatnya, kita akan tahu Islam itu asik. Sampai kapan pun Islam itu asik, insya Allah. Wallahu Her, betul. beberapa penanya tadi. Fadal. Nah. Silakan. Perkenalkan nama saya Bayu Jenazah tadi dari Solo. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyikapi atau cara mendakwai kepada orang-orang yang mengikuti tradisi yang maaf mungkin seperti ada saja Oke. Sudah kamu minum. Cara memakainya. Iya. Seperti itu. Dari barakallah. Ya. Ini panitia ada hadiah nih. Ada. Yang nanya harus kasih hadiah semua, masya Allah ya.